بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الإمام الحجة روحي وأرواح العالمين لترابي مغني الفداه Hmm. Amma ba'du. Kepada semua teman-teman, kawan-kawan, ikhwan dan akhwat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari-hari ini, hari-hari terakhir di bulan Safar إن شاء Allah semua amal kita, ziarah kita, doa kita, munajat kita, insya diterima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Imam Hasan Mustaba dan Imam Ali ibn Musa Ridha alaihi salatu wassalam. Majlis kita pada hari ini ada dua bahagian. Yang pertama kita insya Allah seterusnya tafsir Al-Quran kita insya Allah melanjutkan beberapa ayat uh, dari surat Al-Buruj. Kemudian bagian kedua kita insya Allah membaca sebahagian hadis dari Imam Ali Musarrida alaihi salatu wassalam sebagai apa cahaya kehidupan kita dan insya Allah menyinari kehidupan kita insya Allah. Hadis-hadis ahlul bait sebenarnya apa uh, memberi cahaya dan memberi petunjuk kepada kita semua dan penuh berkah insyaallah. Malam ini kita menghadiahkan majlis kita dan pahala majlis ini kepada Imam Ali bin Musa Rita alaihi salatu wassalam. Karena malam ini malam kesyahidan Imam Ali bin Musa Rita. InsyaAllah nanti kita melanjutkan apa maksum ke-10 معصوم kedua belas imam ke-10 Imam Ali yang Naqi insyaallah minggu depan dan majlis ini khusus Imam Ali bin Musarrita insyaallah sebelumnya kita membaca doa untuk kesehatan Imam Zaman Ajalallah Ta'ala Farajahu Syarif bersama-sama اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سورة البرود saya membaca surat Al-Burud jadi pertama ayat pertama insya Allah sampai ayat, آية ke-9.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 Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dhatil buruj. Tiga ayat sudah lewat. Demi langit yang mempunyai apa gugusan bintang wal yaumil maw'ud dan hari yang dijanjikan wasahidin wa mashhud dan yang menyaksikan dan yang disaksikan Kata syahid dan kata mashud mempunyai beberapa tafsir yang sudah lewat. Dan insya Allah nanti kalau ada pertanyaan tentang insya Allah masalah tafsir kita, insya Allah kita bisa uh, berdiskusi tentang pertanyaan tentang ikhwan akhwat, insya Allah. Qutila ashabul ukhdud. Binasa dan ter apa laknatlah orang yang من بوات قريت nari ذات waqud yang berapi kayu bakar idhum alaiha qu'ud ketika mereka duduk di sekitarnya wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Alladhi lahu mulku samawati wal ard yang mempunyai apa kerajaan langit dan bumi. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Itulah terjemahan itu. Ada persoalan yang sangat penting. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qutila ashabul ukhdud. Kata ukhdud itu bermakna apa? Kutila, terkutuklah, binasalah. Ashabul ukhdud. Siapapun yang mempunyai ukhdud itu. Kata ukhdud itu di apa bahasa Arab maksudnya parit, maksudnya lubang. Lubang yang penuh api mempunyai api. Untuk apa? Untuk mempersulitkan syarat dan keadaan untuk orang-orang lain. Kata ukhdud itu di bahasa Arab apa namanya khandak itu. Khandak. Kata khandak itu bahasa Arab. Dan salah satu perang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perang Khandak atau perang Ahzab itu. Perang Ahzab maksudnya semua apa eh, kelompok, semua kabilah, semua orang-orang yang berkelompok khusus di Jaziratul Arab di sekitarnya kota Madinah dan pusatnya mereka adalah Mekkah dan kabilah Quraisy itu aslinya tapi di, apa, dibantu orang-orang lain seperti orang-orang Yahudi itu. Orang-orang dari tempat jauh mereka berkumpul untuk hantam Islam, untuk apa menghapuskan nama Islam dan muslimin dan nama Rasulullah. Mereka berkumpul di suatu apa ghazwah itu suatu perang bernama ghazwah Ahzab. Nama lain untuk perang itu adalah nama Khandak. Kenapa namanya Khandak? Karena dengan apa Afan? Afan saya mohon maaf karena pada waktu itu eh, sebelumnya perang Ahzab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah sama sahabatnya dan Salman Farsi sudah mengusulkan kepada Rasulullah ya Rasulullah seperti syarat ini seperti keadaan ini di Iran kita membuat khandak khandak itu maksudnya parit itu Maksudnya lubang itu, lubang yang penuh api. Karena pada waktu itu lubang itu mencegah dari perjalanan para musuh. Seperti masalah itu sudah terjadi di Karbala. Dan malam Ashura Abu Abdullah al hussein sudah apa mengatakan kepada sahabatnya yang mereka di waktu malam pada waktu yang semua musuh sudah tidur mereka membuat khandak di sekitarnya kemah-kemah apa uh, ashab dan Abu Abdullah dan keluarga Rasulullah. Mereka membuat khandak itu. Untuk apa? Untuk mencegah dari apa eh, penyerangan orang-orang musuh dari belakang. Berarti semua musuh ketika mereka di hari Ashura melihat khandak itu mereka dari pihak depan Abu Abdullah mereka menyerang Abu Abdullah. Itulah caranya Abu Abdullah dan caranya Rasulullah di perang apa khandak. Namanya khandak itu berada di Al-Quran dengan ukhdud. Ashabul ukhdud, siapa yang ashabul ukhdud? Di sebagian tafsir ada beberapa tafsir. Tetapi tafsir yang terkenal maksudnya tafsir yang terkenal yang di antara para mufassir adalah zawanas itu namanya orang-orang seorang Yahudi yang sebelumnya orang itu orang Kristen, tapi orang itu pindah dan apa berubah agamanya dari Kristen apa dengan Yahudi. Orang itu sudah terjadi seorang Yahudi. Pada waktu itu jadi raja. Raja itu raja suatu tempat di Yaman. Rawanas itu sudah diberitahu ada di tanah Najran masih ada sekelompok beragama Kristen. Rawanas marah. Karena itu membuat pasukan dan dengan pasukan itu berjalan menuju Najran. Kemudian mengatakan kepada mereka, orang-orang Kristen Najran, kalau antum kalian apa mau selamat dan apa jauh dari siksa aku itu katanya Zawanas kepada mereka. Harus beriman kepada Nabi Musa jadi seorang Yahudi. Tapi mereka tidak beriman. Mereka sabar. Mereka beristiqamah. Kemudian Zawanas apa amar kepada pasukan yang membuat apa uh, lubang dan pahit untuk parit untuk apa untuk apa uh, hantam orang-orang Kristen tersebut dan dengan lubang itu Zawanas dan orang-orang Yahudi itu membakar semua orang-orang Kristen tersebut dan di Sebagian tafsir ada eh, sekitar 20 ribu orang sudah apa dibakar oleh Zawanas. Dan selanjutnya suatu orang lari dari tempat itu kemudian ke Raja Romawi dan di sana sudah mengatakan semua apa-apa yang sudah terjadi di Najran. Kemudian apa Raja Romawi juga apa sudah uh, berjalan dengan pasukannya menuju Zawanas dan menyaksikan apa menyiksakan mereka. Itulah cerita tentang Ashabul Ukhdud dan siapa yang mereka. Ada beberapa masalah tentang apa ashabul Uqdud itu insya Allah nanti kita mau eh, apa mengeluarkan beberapa pelajaran dari cerita tersebut yang sangat penting untuk kita dan kehidupan kita dan agama Islam. Ini masalah yang pertama. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ashabul ukhdud itu siapa? قتل أصحاب الأخدود di ayat apa keempat. Siapa yang ashabul ukhdud? Ayat kelima menjelaskan ashabul ukhdud anna bidzatil waqud. Berarti api, annar maksudnya api yang zatil waqud. Salah satu terjemahan sudah menerjemahkan zatil waqud bernyala-nyala. Dan di sini sudah apa diterjemahkan dengan kayu bakar. Kayu bakar juga benar. Tapi nyala-nyala maksudnya hasilnya kayu bakar. Berarti banyak orang yang dibakar Zawanas dan orang-orang Yahudi tersebut. Dan hasilnya apa? Hasilnya api yang sangat besar. Api yang bernyala-nyala. Berarti kedua dua terjemahan itu mungkin benar. Idhum alaiha qu'ud. Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ke-6 mau menjelaskan ada sekelompok di apa tempat itu yang mereka melihat saja. Mereka melihat semua apa-apa yang sudah terjadi di apa tanah Najran. Tapi mereka maksudnya apa? Dari apa kelihatan mereka, kelihatan mereka. Maksudnya apa? Mungkin maksudnya mereka apa menikmati seperti seorang yang menonton eh, apa televisi dan menikmati dari semua film, semua mungkin program yang ada di mungkin semua mereka juga ada di suatu tempat dan melihat apa yang terjadi di apa antara mereka. Mungkin maksudnya begini. Mungkin maksudnya mereka juga salah satu dari pasukan Zawanas yang mereka mengontrol apa amal pasukan Zawanas. Mungkin maksudnya begini. Dan kalau pertama, kalau apa tafsir pertama eh, benar, kita bisa menjelaskan di Sahara Karbala banyak amal buruk yang sudah terjadi di antara Ahlul Bait, di antara Abu Abdullah Hussein dan apa sahabatnya, para sahabatnya. Dan sangat disayangkan banyak orang pada zaman itu yang memperkenalkan dirinya dengan Islam, tapi mereka tidak mencampur tangan di masalah Karbala. Kenapa? Karena mereka takut. Mereka dari jauh melihat saja. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala melakukan sama mereka bagaimana? Memberi balasan bagaimana kepada mereka pada hari kiamat? Mereka diam. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada apa Umar bin Sa'ad dan Ubaidullah bin Ziyad la'natullah alaihim. Kalau ada di satu tempat hak, satu tempat lain batil, Apakah benar kita diam? Apakah benar kita tidak apa, mas, apa masuk di antara mereka? Tidak benar. Kita harus mencampur tangan di antara mereka. Kita harus menjawab kepada apa batil itu. Itulah batil. Itulah hak. Berarti kita apa tidak boleh diam, tidak boleh apa uh, tidak mengatakan apa-apa kepada mereka. Tidak boleh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إذ هم عليها قعود Pada waktu yang mereka sudah apa duduk دي سكتارني عبي تفسبوت وهم على ما يفعلون بالمؤمنين الشهود سدن مركا من يكسيكن أبا ين مركا بربوات ترهدب أوران أوران ين بر Allah الله سبحانه وتعالى دي آيات ke-8 berfirman وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ Apa yang kekurangan orang-orang Najran beragama Kristen? Kekurangan mereka begini. Kekurangan di pikiran orang-orang Yahudi tersebut. Kekurangan mereka apa? kelamahan mereka apa? Adalah mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itu, dan cerita itu adalah cerita orang-orang sahir itu yang Fir'aun sudah mengatakan kepada sahir itu, para sahir. Sahir itu seorang yang mempunyai ilmu hitam, ilmu sihir. Dan eh, sihir itu apakah ilmu uh, yang berfakta di alam niat atau tidak punya di antara kita. Sebenarnya ada. Karena itu sebahagian ayat Al-Quran tentang masalah sihir itu. Mis misalnya seperti ayat 102 surat Al-Baqarah itu tentang sihir. Tentang Nabi Sulaiman yang sudah mengumpulkan semua apa tulisan-tulisan tentang sihir itu di satu tempat. Berarti sihir itu ada. Tetapi kita dengan tawakul kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebahagian zikir. Dengan sebahagian ayat Al-Quran. Sebahagian doa. Dengan tawassul kepada ahlul bait bisa. Dan boleh membatalkan sihir itu. Sihir itu ada. Dan eh, semua orang sahir itu dengan uh, kata Fir'aun mau membatalkan mukjizat Nabi Musa. Mukjizat Nabi Musa. Tapi orang-orang ahli sihir itu mengetahui mukjizat itu berbeza dengan sihir. Mukjizat itu satu perbuatan yang sangat-sangat tinggi di, dibandingkan dengan sihir mereka. Karena itu mereka ketika melihat mukjizat Nabi Musa yang apa eh, tongkatnya sudah terjadi sebagai apa ular yang besar, mereka beriman kepada Nabi Musa. Pada waktu itu Fir'aun marah kepada mereka. Fir'aun sudah mengatakan, aku mau menyiksakan engkau kalian. Memotong apa tangan dan apa kaki kalian. Tapi mereka beriman kepada Nabi Musa. Karena itu mereka menjawab kepada Fir'aun. wamat ini inilah eh, ayatnya eh, apa di surat Al-A'raf. wamat tanqimu minna. Wama tanqimu minna. Illa an amanna bi ayati Rabbi. Seperti ayat ini. وما naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil halim. Berarti sudah sudah mereka disiksakan orang-orang Yahudi tersebut. Kenapa? Karena mereka beriman. Orang-orang sahir itu sudah disiksakan siapa? Fir'aun karena mereka beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada mukjizat-mukjizat Nabi Musa. Wa naqamu. Berarti itulah kekurangan di pikiran mereka, di pikiran Firaun, di pikiran orang-orang Yahudi tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala selanjutnya menjelaskan empat sifat dari untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah aziz. Yang kedua hamid. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله الله سبحانه وتعالى mempunyai sifat-sifat banyak sifat tapi Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan dengan empat sifat saja yang pertama Al-Aziz Aziz maksudnya siapa? Maksud, maksudnya perkasa. Seorang yang apa eh, sangat kuat. Seorang yang satu wujud yang eh, apa kuat sekali. Mampu itulah namanya sifatnya aziz terjemahannya. Hamid itu maksudnya terpuji. Terpuji. Yang ketiga, allazi lahu mulku samawati wal ard, yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Berarti itulah dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Langit dan bumi itu dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah Subhanahu wa taala Maha menyaksikan semua sesuatu yang ada di alam. Alam nyata. Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat. Maha menyaksikan. Semua perbuatan-perbuatan kita, amal kita. Semua apa-apa yang akan terjadi di antara hamba-hambanya. Kalau kalau kita berpikir kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan empat sifat itu. Karena dalilnya di sini. Karena orang-orang Yahudi itu mau menyiksakan orang-orang Kristen. Kenapa? Karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka orang-orang Yahudi itu mau mengetahui, mau memberitahu kepada orang-orang Kristen. Agama kita lebih utama daripada agama Kristen. Kalian harus beriman kepada agama Yahudi. Tapi maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala ayyuminu billah kata di sini ayyuminu billah kelemahan mereka kekurangan mereka mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada persoalan apakah orang-orang Yahudi itu tidak beriman kepada Allah sebenarnya tidak beriman karena agama Kristen itu selanjutnya orang-orang Yahudi kalau mereka beriman harus pindah dari orang Yahudi itu, dari agama Yahudi itu ke agama Kristen. Itulah agama asli. Itulah agama yang lebih lengkap, lebih sempurna dari agama Kristen sebelumnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih layak, lebih utama, yang terpuji, yang beriman kepada wujud itu. Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat yang selanjutnya ada di ayat apa akhir ayat 8 eh, dan ayat 9 mau menjelaskan Allah subhanahu wa ta'ala yang untuk kalian beriman orang-orang Yahudi wahai orang-orang Yahudi kalian harus beriman kepada aku kenapa karena Allah subhanahu wa ta'ala maha perkasa maha terpuji yang memiliki langit dan bumi yang Allah subhanahu wa ta'ala menyaksikan semua perbuatan kalian. Berarti di sifat-sifat ini Allah subhanahu wa ta'ala mau menjelaskan wujud ini layak untuk apa iman kita. Yang kita harus beriman kepada wujud tersebut. Itulah tafsir itu sampai ayat ke-9. Ada beberapa masalah yang insya Allah waktu kita hampir selesai, tapi uh, ada beberapa hal yang penting insya Allah bermanfaat untuk kita. Salah satu akhlak Islam dan akhlak semua agama adalah kita harus mempertahankan orang-orang yang didolimi, orang-orang dolim. Berarti kita mempunyai tawalla dan tabarra. Dua furu'uddin. Furu'uddin pertama adalah tawalla itu. Yang kedua adalah tabarra itu. Kalau kita mau menyukai, mau apa mencintai satu kelompok. Misalnya kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mencintai Rasulullah, kita mencintai Ahlul Bait. Kita mencintai orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya kita harus melengkapi kecintaan itu dengan baraat itu. Itulah katanya tabarra. Berarti kita harus mengingkari orang-orang batil. Orang-orang yang apa membuat tolim kepada mereka. Orang-orang yang penuh maksiat, penuh kufuran, penuh syirik. Kita harus mengingkari mereka. Kita harus menolak mereka. Seperti Amerika, seperti Zionis. Allah subhanahu wa ta'ala di ayat surat Al-Buruj berfirman, Qutila ashabul uqtud. Kalau kita ditanyakan sebahagian orang, Kenapa kalian mengatakan al-maut li Amerika, al-maut li Israel? Mampus apa binasalah Amerika, binasalah apa Zionis, Inggris. Kenapa? Terkutuklah Amerika, Zionis. Laknatullah Amerika, Zionis. Kenapa? Itulah akarnya di Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala apa? mengajar kita kita harus menolak orang-orang zalim. Qutila ashabul ukhdud. Seperti itu banyak. Seperti Qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud. Banyak di Al-Quran. Karena itu akar untuk apa perkataan kita terhadap Amerika dan Zionis. Itulah masalah pertama. Ada yang kedua, cerita Ashabul Ukhdud sebenarnya salah satu makam yang Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan untuk kita tentang Ashabul Ukhdud. Kalau kita mengetahui satu persoalan tentang musibah Karbala. Begini bahwa, kenapa kalian senantiasa setiap tahun, setiap waktu mengingat nama Husain, mengulangi musibat-musibat Karbala, membaca maktal, membaca maktam. Kenapa? Maksudnya apa? Akarnya di mana? Akarnya di ayat-ayat Al-Quran. Pada waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala di cerita Ashabul Ukhdud menulangi dan zikir musibat-musibat mereka. Musibat-musibat yang mereka walaupun mereka bukan Islam. Orang-orang Kristen tetapi mereka iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Musibat mereka sudah dibaca Allah subhanahu wa ta'ala. Maktal mereka sudah dibaca Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala di ayat-ayat ini sudah menjelaskan apa-apa yang sudah terjadi di apa tanah Najran itu. Berarti salah satu saksi, salah satu apa bukti untuk kita yang kita membaca maktal, membaca maktam untuk Abu Abdullah Al-Husain, untuk Rasulullah, untuk para Ahlul bayt untuk Fatimah Zahra di kota Madinah. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita tentang musibat-musibat tersebut. Seperti ayat-ayat ini. Itulah apa yang kedua, yang ketiga, yang terakhir. Insya Allah selanjutnya saya insya Allah mau membaca sebagian riwayat dari Imam Ridha alaihi salatu wassalam. Kalau sebagian orang melihat dan ridha, ridha tentang perbuatan-perbuatan orang lain. Allah subhanahu wa ta'ala menyiksakan orang tersebut juga orang yang meridhoi perbuatan mereka. Saya beri contoh. Misalnya, satu orang maksiat. Tugas saya bagaimana? Tugas saya, saya harus apa melarang orang itu dari maksiat tersebut. Itulah namanya nahi anil munkar. Saya harus melarang. Itulah larangan dari lisan saya. Walaupun lisan. Lisan saya kepada orang tersebut. Itulah larangan. Itulah nahyu anil munkar. Tapi saya diam. Saya tidak mengatakan apa-apa kepada orang tersebut yang bermaksiat. Allah subhanahu wa ta'ala memberi balasan kepada orang tersebut, kemudian memberi balasan kepada saya. Yang diam. Yang tidak melarang orang tersebut. Kalau kita mencari cerita-cerita Al-Quran. Kisah-kisah Al-Quran. Salah satu kisah Al-Quran namanya Ashabus Sabti. Ashabus Sabti sebahagian pemuda yang mereka bermaksiat. Kapan wak waktunya maksiat mereka? Apabila waktu maksiat mereka, waktu yang mereka misalnya hari Sabtu. Hari Sabtu hari ibadat mereka hari ibadat mereka. Mereka harus ibadat. Tapi sebagian mereka apa dengan uh, suatu cara maksiat itu. Dan saya tidak uh, punya waktu yang saya menjelaskan cerita itu, tapi sebahagian kelompok yang beriman mereka lihat orang-orang yang bermaksiat tapi diam tidak melarang dari maksiat mereka, Allah subhanahu wa ta'ala mengazabkan semua kaum tersebut. Dan di sebahagian riwayat ada orang-orang yang bermaksiat layak untuk azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang diam karena mereka tidak melarang dari mhm. maksiat mereka. Itulah ada di riwayat. Dan di suatu ayat lain, itulah perkataan terakhir saya. Allah subhanahu wa ta'ala dua kali, tiga kali, dua kali di Al-Quran Al-Karim salah satunya adalah di surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Menjelaskan amal dan amal orang-orang Yahudi. Dan salah satu amal mereka, salah satu perbuatan mereka yaktuluna nabiyina bighairil haq. Mereka membunuh para anbiya. Ada di suatu riwayat di satu jam, dua jam mereka membunuh apa tujuh puluh empat nabi. Berarti itulah perbuatan kebiasaan mereka yang sudah terjadi satu perbuatan biasa di antara mereka orang-orang Yahudi yang mereka membunuh apa nabi. Salah satu sahabat Rasulullah sudah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku juga dulu seorang Yahudi. Kenapa bagaimana Allah Subhanahu wa taala apa memberi sifat يقتلون النبي يقتلون الأنبياء بغير الحق يقتلون النبيين بغير الحق بعد وقت yang orang-orang dahulu mereka apa melakukan begitu zaman dahulu bukan sekarang Rasulullah menjawab kepada mereka karena kalian meridai amal-amal orang dahulu. Kakek-kakekmu. Kalau seorang meridai dari amal orang lain, amal maksiat orang lain, Allah subhanahu wa ta'ala apa? Memberi balasan kepada mereka juga. Itulah hadis-hadis kita dan ayat-ayat Quran. Dan pelajaran yang sangat penting yang sudah apa keluar dari ayat itu idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Semoga apa tafsir ini dan penjelasan ini insyaallah diterima Allah Subhanahu wa taala dan itulah pahalanya insyaallah hadiah kita hadiah Qur'aniyah insyaAllah kepada Imam Ridho alaihi salatu wassalam. Malam ini malam syahidnya, syahidnya Imam Ridho alaihi salatu wassalam. Dan betapa baik pada waktu ini, beberapa menit insyaAllah saya mau membaca beberapa hadis. Hadis-hadis yang ahya apa amrana ahya urusan-urusan ahlul bait menghidupkan urusan ahlul bait karena di apa suatu buku Ma'anil Akhbar Imam Ridha alaihi salatu wassalam bersabda rahimallah abdan ahya amrana Allah subhanahu wa ta'ala merahmati hambanya yang menghidupkan urusan kami Yata'allamu ulumana. Orang itu belajar ilmu-ilmu kami. Kemudian wa yu'allimuhan nas. Kemudian mengajarkan orang-orang lain. Itulah namanya ihya. فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا. Sesungguhnya orang-orang lain, semua, semua rakyat, semua manusia, pada waktu yang mereka mengetahui penghiasan perkataan kita, mereka juga mengikuti kita, mengikuti kami. Itulah riwayat tersebut. Eh, riwayat kedua, Imam Ridho alaihi salatu wassalam bersabda, Man kana minna walam yuti'illah falaysa minna. Mungkin ada sebagian orang yang bernama Syiah di mana-mana di mungkin sebagian negara. Mungkin di Iran juga ada. Mereka bernama Syiah. Tapi tidak salat. Tidak puasa. Senantiasa apa maksiat orang itu. Imam Ridho alaihi salatu wassalam di buku Safinatul Bahar mengatakan, Barang siapa yang lahirnya dari kami, tetapi orang itu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya orang itu laisa minna, bukan dari kami. Bukan. Hasilnya apa? Hasilnya mereka tidak mensyafaati orang tersebut. Riwayat ketiga. Imam Ridha alaihi salatu wassalam bersabda, "Laisa minna man taraka dunyahu li dinihi wa dinahu li Laisa minna. Orang yang lahirnya syiah. Tetapi batinnya bukan syiah. Yang taraka dunia lidine. Orang itu meninggalkan dunia. Untuk apa? Untuk agamanya. Untuk akhirat. Dan beserta meninggalkan agamanya, akhiratnya. Untuk apa? Untuk dunianya. Berarti kita membutuhkan kedua-duanya, dunia dan akhirat. Tidak boleh kita meninggalkan dunia untuk akhirat. Tidak boleh kita meninggalkan akhirat untuk dunia. Kita membutuhkan dunia sama akhirat. Berarti kita harus bekerja di dunia. Untuk manfaatnya dunia. Untuk hasilnya dunia bisa saja. Tapi kita harus memperhatikan untuk akhirat juga. Berarti semua kegiatan kita di dunia, semua aktivitas kita di dunia, kita harus berpikir apa Allah subhanahu wa ta'ala harus meridai dari perbuatan-perbuatan kita, kegiatan-kegiatan kita di dunia. Itulah hasilnya. Kita apa membutuhkan, memerlukan kedua dunia, dunia dan akhirat. Dan tidak akan terpisah. Dunia dari akhirat. Riwayat lagi. Waktu kita ada atau tidak ada. Sudah selesai. Lima menit lagi saya membaca beberapa riwayat dari Imam Ridho alaihi salatu wassalam. Beliau bersabda, Man farraja min mu'minin. Barang siapa yang apa menjauhkan kesulitan dari seorang mukmin. Allah an yawm al qiyamah. Pada hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kesulitan orang tersebut. Berarti pada waktu yang kita berkhidmat kepada seorang yang beriman, Allah subhanahu wa ta'ala menjawab kepada kita hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala juga berkhidmat kepada kita. Itulah hasilnya. Itulah riwayat di Kafi. Beliau bersabda, Al-Muslim. Banyak riwayat dari Imam Ridho alaihi salatu wassalam. Dan saya uh, memilih sebahagian riwayat saja. Beliau bersabda, Al-Muslim. Muslim siapa? Seorang Muslim siapa? Alladhi لاهنيا muslim seorang yang apa mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan Rasulullah. Itulah orang muslim namanya, lahirnya. Tapi batinnya. Imam Ridha alaihi salatu wassalam bersabda, Muslim siapa? Muslim. Alladhi yuslamul muslimun min lisanihi wa damihi wa yadihi. Semua manusia tenang. Apa? Dari lisannya, dari mulutnya, dari tangannya. Berarti orang itu tidak mengganggu orang-orang lain. Orang itu sebenarnya seorang muslim. وليس منا من لم يأمن جاره ببوائقه bukan seorang pengikut ahlul bait barang siapa yang apa barang siapa yang tetangganya tidak aman dari kerusakan, keburukan orang tersebut dari tetangganya, orang mukmin tersebut. Misalnya kalau kita tidak memperhatikan, tidak memperhatikan tetangga kita. Bagaimana? Misalnya pada malam kita mau misalnya menyanyi. Walaupun lahirnya membaca Quran. Saya mau dengan keras, mau membaca Quran. Tapi Quran itu mengganggu tetangga. Mungkin mereka sakit, mungkin mereka istirahat. Apakah boleh? Tidak boleh. Itulah haram itu. Lahirnya pembacaan Quran. Kajian Al-Quran. Tapi batinnya apa satu kerja haram yang tertulis satu kerja haram untuk kita. Kenapa haram? Karena sudah diganggu tetangga kita dari perbuatan kita. Misalnya masjid. Masjid sebenarnya harus mengiklankan kepada umum. Azan. Azan saja. Tapi sebelumnya azan ada Quran, sebelumnya doa, dan selanjutnya azan. So, semuanya ada speaker yang apa keras. Tetangga masjid harus aman, harus istirahat, harus tenang. Tapi diganggu oleh masjid. Kenapa? Apakah agama begini bahwa kita mengganggu orang-orang lain. Walaupun dengan nama Islam tidak boleh. Karena itu kita harus berpikir tentang semua kerja kita, semua amal kita yang mungkin mengganggu orang-orang lain. Banyak uh, eh, riwayat yang sudah tertulis oleh saya dan eh, riwayat lain Imam Ridho alaihi salatu wassalam bersabda, saya, saya membaca dua riwayat saja. Insya Allah dua ya, riwayat terakhir. Imam Ridho alaihi salatu wassalam bersabda, Akrabukum minni majlisan yaumal qiyamah. Yang paling dekat kepada aku pada hari kiamat siapa? Ahsanukum khulqan wa khairukum li ahli. Barang siapa yang apa lisannya khuluknya, akhlaknya baik kepada manusia. Dan orang itu perbuatannya baik, akhlaknya baik dalam keluarga, kepada istrinya, kepada suaminya, kepada anak-anaknya. Orang itu paling dekat manusia kepada aku di hari kiamat. Itulah katanya apa Imam Ridho alaihi salatu wasallam dan riwayat terakhir Semoga insya Allah riwayat ini eh, hasilnya syafaat Imam Ridha alaihi salatu wassalam kepada kita. Insya Allah. Imam Ridha alaihi salatu wassalam, riwayat ini di buku Uyunu Akhbari Ridha. Buku yang terkenal yang mengumpulkan semua riwayat-riwayat Imam Ridha alaihi salatu wassalam. Jilid kedua halaman 255 beliau bersabda man zarani ala bu'd dari ataituhu al qiyamah fi thalath mawatin barang siapa yang menziarahi aku dari jauh berarti kita berjalan menuju imam kita mungkin kita berpikir oh orang itu harus kaya seorang kaya walaupun kita mungkin apa tidak diberi izin uh, ke menuju ke Imam Ridho, ke Mashhad. Tidak apa-apa. Dari jauh kita menziarahi, membaca ziarah Imam Ridho. Kita menziarahi Imam Ridho. Karena hati kita cukup untuk Imam Ridho alaihi salatu wasallam. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang jauh menziarahi aku, ataituhu yaumal qiyamah fi salasi mawatin. Aku juga menziarahi orang tersebut pada hari kiamat di tiga tempat. Hatta akhlasahu min ahwaliha. Hasilnya agar aku insyaAllah menyelamatkan orang tersebut, pengikut tersebut dari apa kesulitan-kesulitan yang ada di hari kiamat. Yang pertama, jika tatayaratil kutub yaminan wa shimala. Seorang yang menziarahi Imam Ridha, Imam Ridha pada waktu yang kita diberi apa buku amal kita dari kanan, dari kiri. Imam Ridha pada waktu itu menziarahi kita, menyelamatkan kesulitan waktu itu. Yang kedua, indah serat. Pada waktu yang kita mau berjalan dari atas serat itu. Imam Ridha membantu kita. Dan terakhir indah mizan. Pada waktu yang apa Allah subhanahu wa ta'ala mau menghitung amal-amal kita. Apakah amal-amal kita kurang atau berat. Imam Ridha pada waktu itu membantu kita Ya Imam Ridho. Banyak kekurangan di amal kita. Amal-amal kita sangat kurang. Kalau tidak ada bantuan engkau ya Imam Ridho. Imam Ridho mempunyai salah satu sifat. Imamur Ra'uf. Sangat pemurah kepada pengikutnya Imam Ridho. Dan siapapun yang menziarahi Imam Ridho, Imam Ridho alaihi salatu wassalam senantiasa memperhatikan kepada apa pengikutnya. Dan menurut saya, karena semua kehidupan saya dengan perhatian Imam Ridho alaihi salatu wassalam. Rumah saya sekarang, saya tinggal di rumah ini berkah Imam Ridho alaihi salatu Pada waktu yang ada kesulitan di kehidupan saya, saya memperhatikan kepada Imam Ridho. Ya Imam Ridho. Imam Ridho juga membantu aku. Dan itulah saya yakin Imam Ridho senantiasa insya Allah membantu kita. Itulah apa malam ini malam syahidnya Imam Ridho Semoga amal-amal kita, semua ibadah kita, semua zikir dan tasbih kita insya Allah akan dilengkapi dengan perhatian Imam Ridho alaihi salatu wassalam. Afan sudah terpan, sudah panjang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Syukran diucapkan kepada Ustaz Rabani atas uh, jalasah pada malam ini. Uh, InsyaAllah uh, ruang soal jawab sudah pun dibuka. Jadi kepada sesiapa yang ada soalan, bolehlah bertanyakan terus kepada Ustaz Rabani atau boleh atau boleh tuliskan di ruangan chat dan insya Allah Anda boleh membacakannya. Dipersilakan kepada siapa yang ada soalan. Ya, Afan, eh, mungkin tidak ada soalan. Eh, dan eh, kalau mungkin saya membaca ziarat khasah Imam Ridha malam ini. Ada ziarat khasah itu eh, yang mungkin beberapa barisan saja satu menit dua menit tapi ziarat khusus Imam Ridha alaihi salatu wassalam dan dari jauh kalau kita mau mengingat Imam Ridha kita menghafal ziarat ini ziarah yang pendek dan kita membaca eh, saat ini ziarat ini insyaallah bersama-sama اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك صلى الله عليك يا علي بن موسى الرضا المرتضى ورحمة الله وبركاته بطبق كتاب إن شاء الله من حفل زيارة ini ziyarat yang pendek ziyarat khusus Imam Ridha ada di Mafatih Al-Jinan dan pada waktu yang kita insya Allah ada masalah di kehidupan kita di umur kita kita insya Allah membaca ziyarat ini insya Allah selanjutnya hasilnya sangat-sangat berkah insya Allah di antara kita dan bantuan Imam Ridho alaihi salatu wassalam dengan niat kita. Afan, waktu kita selesai. Ada persoalan tentang Quran atau tentang Imam Ridho alaihi salatu wassalam atau tidak ada? Ah, syukran Ustaz Arabani. Uh, nampaknya di sini uh, tiada persoalan, mungkin tiada persoalan buat masa sekarang, tapi insya Allah uh, buat para hadirin jika ada persoalan Ah, bolehlah lanjutkan ke dalam grup WhatsApp supaya Ustaz Rabani boleh meneliti. Ya, ah, jadi ah, insya Allah malam ini bagi, melengkapkan malam ini majlis ingin menjemput Ustaz Hasan Askari untuk membacakan doa sebagai penutup. Ustaz Hasan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan, Afwan. Ustaz Rabani tidak membaca doa untuk kami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Silakan Ustaz. Silakan. Afwan. Insyaallah kita di penutup doa juga sekalian memperingati syahadat al-Imam Ar-Ridha alaihi salam dan juga untuk baginda Nabi Allah alaihi wasallam dan juga mengikut riwayat Imam Hasan al-Mustaba alaihi salam. Sama-sama kita berdoa, duduk dengan doa Imam Zaman. Sebelum kita doa yang lain insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil farajahum. اللهم كن لوليك الهجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك دوءا وتمتعه فيها طويلا اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بدماء شهدائنا وبحق إمام زماننا يا الله يا رحمن يا رحيم يا مكلب القلوب ثبت قلوبنا على ديني اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر اللهم أدرك بنا قياما وأشهدنا أياما وجعلنا من خير أواني وأنصاري اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعلنا ممن تنتصر به لدينك اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وأنيسا وفي القيامة شافئا وشفيعا وبالجنة رفيقا وعلى صراط نورا ودليلا ومن النار سترا وهجابا اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بل أحياء منهم والأموات سيما kepada roh المرحوم Syed Adil بن Sa'alwi الحداد haddad dan seluruh ikhwan wawalidina wawalidikum ayah-ayah kami, ayah-ayah kamu semua keluarga kita semua yang telah pergi sahabat lelaki kita, kejiran tangga kita mukminin, para alim ulama kita insyaAllah kita tutup dengan suratul fatiha maqadahu salawat Allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad Allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad Allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شكرا آه، سيدي رباني dan Ustaz Rabani أسمع إخواني سنة شاء جزاكم الله خير الجزاء اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم Syukran diucapkan kepada Ustaz Hasan Askari atas bacaan doa sebagai penutup jalan kita pada malam ini. Syukuran juga diucapkan kepada Ustaz Rabbani eh, atas eh, tazkirah dan juga eh, jalasah tentang tafsir Quran pada malam ini. Setinggi-tinggi penghargaan juga diucapkan kepada para hadirin kerana berkumpul bersama dalam jalasah pada malam ini. InsyaAllah seperti biasa rakaman kelas malam ini akan diedarkan di channel Telegram buat rujukan antum semua. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada minggu hadapan di waktu yang sama. Majlis akan ditutup dengan salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.